Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu wa yardha Wa ashadu an la ilaha la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi tafsiri kalamil لفضيله Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir السعدي sadi الله taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-83. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-84 sampai ke-86. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارة فدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 84 sampai 86 Wa idh akhadna mitsaqakum dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian la tasfikuna dima'akum yaitu agar kalian tidak menumpahkan darah darah kalian tidak saling bunuh membunuh ya. wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum dan juga agar kalian tidak mengusir diri-diri kalian sendiri dari kampung halaman kalian yaitu sebagian yang lain jangan mengusir sebagian yang lainnya ini perjanjian yang Allah ambil dengan mereka. Yang pertama tadi tidak boleh eh, menumpahkan darah, ya, saling membunuh. Dan tidak boleh yang kedua tidak boleh mengusir sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Summa ya. akarortum Kemudian kalian setuju Kalian mengikrarkan perjanjian itu. Wa antum tashhadun dan kalian menyaksikannya. Ini perjanjian yang Allah ambil ya, dengan mereka. Kemudian summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian padahal tadi sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menumpahkan darah. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ternyata membunuh diri-diri kalian sendiri. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling bunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan sekelompok dari kalian mengusir sekelompok dari kalian yang lainnya dari kampung halamannya. Demikianlah Bani Israel banyak mengingkari janji Padahal Allah telah mengambil janji dari mereka untuk tidak menumpahkan darah, tidak saling membunuh, ya. tidak saling mengusir ya. satu dengan yang lainnya dari kampung halamannya. Akan tetapi kemudian kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Yaitu sebagian yang lain membunuh sebagian yang lainnya. Dan sebagian dari kalian mengusir sebagian dari yang lainnya. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Dan kalian saling bahu membahu untuk membunuh atau mengusir sebagian dari kalian bil itsmi wal 'udwan dengan berbuat dosa dan berbuat permusuhan saling bahu membahu untuk mengusir sekelompok dari kalangan mereka sendiri, ya, Bani Israel atau Yahud, bil ismi wal udwan dengan berbuat dosa dan permusuhan, ya. sama-sama Yahudi, ya, saling bunuh, saling usir. Nah. Wa iyyatukum usara tufaduhum dan anehnya jika datang mereka ya, sekelompok Yahudi yang lainnya datang kepada kalian ya, sama Yahudi, Yahudi datang ke Yahudi. Ya, apabila sebagian mereka datang kepada kalian dalam keadaan usara sebagai tawanan, tufaduhum, kemudian kalian membebaskan tawanan tersebut atau membayar, ya menebus, ya, menebus tawanan tersebut. Ya. Padahal tadi sudah saling bunuh, ya. kemudian diusir lagi, ya. kemudian ketika terjadi peperangan, kemudian ada tawanan dari sini, tawanan dari sana, maka yang tadinya diusir, sudah diusir, sudah diperangi, tetapi karena posisinya sebagai usara, sebagai tawanan mereka mau menebusnya. Nah. mau mau menebusnya. Nah. kenapa diusir segala? Ya, kalau memang kalau jadi tawanan kemudian mau ditebus, ya. aneh. Demikianlah Bani Israel Yahud mengamalkan isi Alkitab sebagiannya dan tidak mengamalkan isi sebagian Alkitab yang lainnya. Ya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya diamalkan, yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak diamalkan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Yahudi. Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa ayyatukum usaratu faduhum. Jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian menebusnya. Padahal tadi sudah mengusirnya. Wahwa muharramun alaikum ikhrojuhum. Padahal mengusir mereka pun haram bagi kalian. Ya. Taib. minu nabi baatul kita wa takfuruna nabi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab yaitu Taurat? Dan kalian mengingkari sebagian yang lainnya? Karena tiga perkara ini perkara yang diperintahkan. Apa? Pertama, tidak boleh menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh. Yang kedua, tidak boleh saling usir, mengusir dari kampung halamannya. Yang ketiga, ya, perintah untuk menebus tawanan jika ada tawanan. Mana yang dilakukan oleh Yahudi ini dari tiga perkara ini? Yang mana? Yang ketiga, hanya ketiga yang dilakukan yaitu ketika ada tawanan baru ditebus. Tetapi yang kedua, yang pertama dan yang kedua tadi ya, tidak boleh saling bunuh atau menumpahkan darah, tidak boleh saling usir. Ya. Ini tidak diindahkan oleh bani Israel atau orang-orang Yahud ya, yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. atau yang ada ketika zaman jahiliyah. Ya. Seperti yang nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Nah, sudah saling bunuh membunuh, usir mengusir, ya. baru kalau ada tawanan ditebus. Nah, hanya yang ketiga yang dikerjakan. Yang pertama dan kedua tidak diindahkan. Sehingga Allah katakan apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidaklah balasan atau tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini yaitu mengimani isi Alkitab sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati ila asyaddil azab dan pada hari kiamat ya, mereka akan dicampakkan kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Ulaikal ladzina hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia rela ditukar. Nah, kehidupan akhirat mereka dengan kehidupan dunia. Membeli kehidupan dunia, ya. Nah, dengan kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, mereka remehkan, ya. lebih memilih kehidupan dunia. Fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsurun. Maka tidak akan diberikan atau tidak akan diringankan azab dari mereka sedikit pun walahum yunsurun dan mereka tidak akan ditolong. Nah, karena mereka melanggar di atas ilmu, ya, sesat, ya, melanggar, naham ya, naam di atas ilmu. Udah tahu, dilanggar. Baik, ini ayat yang ke-84 sampai 86. Masih tentang Bani Israel. Ya. Sekarang perhatikan. Penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Dengan penjelasan Syekh insyaallah akan lebih jelas dan gamblang tentang apa maksud ayat tadi. قال الشيخ رحمه taala تعالى وهذا الفعل المذكور في هذه الآية Dan perbuatan ini yang disebutkan di dalam ayat ini ayat yang ke-84 sampai 86 dari surat Al-Baqarah fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah adalah perbuatan orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu bil Madinah di Madinah. Perbuatan orang-orang yang eh, hidup di zaman turunnya wahyu. Nah. Di mana orang-orang tersebut? Bani Israel atau Yahud bil Madinah yang ada di Madinah. Wadhalika annal Aus wal khazraj. Yang demikian karena al-aus dan al-khazraj ya. Kenal insyaallah dua kabilah ini ya. Dua kabilah yang besar dari kabilah Arab ya, yang pada zaman jahiliyah oh, tidak pernah damai. Ya. Bermusuhan terus menerus. Ya. Dari sejak nenek moyang mereka sampai keturunan-keturunan sampai berapa keturunan. saling mewariskan permusuhan, kebencian. Aus dan Khazraj tidak pernah damai kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali setelah datang Islam kepada mereka. Barulah mereka bersaudara. Wadkuru nikmatullahi alaikum. Ikuntum a'da'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ingat ya. Oleh kalian ya. nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, saling benci ya. Nah, kemudian kalian sekarang bersaudara. Ya. Damai ya. Nah. Dahulu Al-Aus dan Al-Khazraj Wahum al-ansor dan mereka adalah eh, orang-orang al-ansor. Mereka adalah orang-orang ansor. Kanu dahulu mereka qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikin sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dalam keadaan musyrik dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wa kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah mereka berperang atau saling bunuh sesuai dengan kebiasaan jahiliyah. Fanazalat alaihimul firq as-salas min al yahud. Ya. Kemudian turunlah kepada mereka ya, kepada Al-Aus dan Al-Khazraj ya. turunlah kepada mereka tiga kelompok dari kelompok-kelompok Yahudi tiga golongan dari golongan-golongan Yahudi yaitu Banu Quraidah yaitu Yahudi dari Banu Quraidah yang kedua wa Banu Yahudi dari Banu Nadir yang ketiga wabanu Banu Kainuqa Yahud dari kalangan Banu Kainuqa tiga kelompok Yahudi ini turun kepada mereka bersekutu Nah, ya bersekutu dengan orang-orang e, musyrikin tersebut. Nah, kelompok ini bersekutu dengan musyrikin yang golongan ini, ya. Ima Aus atau Khajraj. Ya. Yang Yahudi kelompok Yahudi ini bersekutu dengan golongan yang ini, ya. musyrikin yang ini. Nah. giliran perang, mereka saling perang, sama-sama Yahudi saling perang. Kenapa? Karena bela sekutunya. Nah. Udah mulai paham ya? maksud ayat. Nah. Sekarang perhatikan. Fakulu firqatin minhum halafat firqatan min ahlil Madinah. Setiap kelompok dari tiga kelompok Yahud ini mereka bersekutu dengan uh, kelompok musyrikin dari ahli Madinah atau penduduk Madinah. Yang ini bersekutu dengan sana. Yang kedua bersekutu dengan itu. Fakanu idak tadalu dan mereka apabila saling bunuh atau perang, ya, aanal Yahudiu halifahu ala mukotili. Maka kelompok Yahudi yang satu mereka menolong sekutunya untuk mengalahkan lawannya. Alladzina tu'inuhumul firqatul ukhra minal yahud. Yang lawannya ini juga dibantu oleh Yahudi yang lain. Ya. Jadi kelompok satu Yahudi ini bersekutu dengan musyrikin yang ini. Ya. kelompok Yahudi yang kedua bersekutu dengan musyrikin yang berikutnya. Ya. ketika musyrikin ini saling perang, maka Yahudi ini membela kelompok yang dia bersekutu dengannya Yahud yang ini juga membela kelompok yang dia bersekutu dengannya. Ya. Sehingga Yahud sesama Yahud perang. Nah, karena tadi membela eh, teman istilahnya, ya. Membela sekutu. Nah, padahal di dalam kitab mereka, ya, Taurat dilarang mereka saling bunuh sesama Yahudi. Ya, dilarang saling bunuh. Tetapi tadi karena eh, kalau apa nggak nggak nolong ini nggak nolong nggak nolong kelompok musyrikin yang ini ya aib ya. nggak nolong temen aib nah, yang ini juga nggak nolong temen juga aib ya akhirnya ketika musyrikin ini dengan musyrikin ini perang maka Yahudi dan Yahudi ini juga ikut perang membela sekutu mereka Faham maksudnya nah Fayaktulul Yahudi al Yahudia. Maka Yahudi yang satu membunuh Yahudi yang lainnya. Wa yukhrijuhu min diyarihi idza Dan Yahudi yang satu eh, mengeluarkan atau mengusir Yahudi yang lainnya dari kampung halamannya apabila salah satu kelompok eh, tadi menang. Ya. Salah satu kelompok tadi yang dia bersekutu dengannya menang dan mendapatkan ghanimah nahab ya, rampasan perang maka naam Yahudi yang satu yang bersama musyrikin yang menang dia akan mengusir Yahudi yang lainnya ya yang bersama kelompok musyrikin yang kalah nah, akhirnya tadi saling bunuh sekarang saling oh, usir Padahal nggak boleh sesama Yahudi saling saling usir. Tapi karena tadi ya sebagai kesetiaanlah kepada teman, kepada sekutu, ya. Nah, akhirnya mengusir temannya sendiri, ya. mengusir orang yang seagama dengan mereka. Summa idza wudi'atil harb auz auzaraha atau idza wadu'atil harbu auzaraha. Kemudian apabila perang sudah berhenti. Karena sudah ada yang menang, Ya, sudah ada yang menang, ada yang kalah, yang kalah terusir. Sudah berhenti perang. Wakana kodhasola qad hasala dan antara kedua belah pihak ada tawanan. Ya, pihak yang satu eh, pihak musyrikin yang ini menawan eh, Yahud apa pihak yang kedua lawannya, pihak yang kedua pun melawan eh, menawan orang ya, orang-orang yang dari pihak pertama yang kena tawanan. Jadi masing-masing punya tawanan, ini punya tawanan, ini punya tawanan. Ya. Maka apa? Fada ba'duhum ba'du. Maka Yahudi yang bersekutu dengan kelompok musyrikin yang ini, nah, menebus tawanan e, Yahudi ya, yang ada di kelompok musyrikin yang kedua. Nah, kalau masalah tebus menebus tawanan, mereka laksanakan perintah ini. Nah, saling menebus mereka ditebus apabila perang sudah selesai. Mereka hanya melakukan ini, saling menebus tawanan. Nah, adapun yang pertama dan kedua tadi, tidak boleh saling bunuh, saling perang, menumpahkan darah dan tidak boleh saling usir, mereka tidak indahkan. Sehingga Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Nah. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan tentang azab untuk mereka ya, karena melakukan perintah yang ini tetapi tidak melakukan perintah yang itu. Nah, perhatikan ini yang Allah Subhanahu wa taala uh, Naam firmankan tentang orang-orang Yahudi yang mengimani sebagian isi Alkitab dan tidak mengimani sebagian yang lainnya, melaksanakan yang sebagian tidak melaksanakan yang lainnya. Nah, maka naam timbul pertanyaan, apakah kita telah e, mengamalkan naam isi Alkitab yang Allah turunkan kepada kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada naam umat yang terakhir ini ya yaitu Al-Qur'anul Karim apakah kita telah mengamalkannya ataukah kita mengamalkan sebagiannya kemudian mengingkari yang lainnya ya. mengamalkan yang ini tetapi tidak mengamalkan yang itu mengamalkan ayat ini dan tidak mengamalkan ayat yang itu. Ya. Padahal ayat itu tidak tidak tidak mansuh dan nah tidak muqayyad dan seterusnya. Nah. Hati-hati. Ya. Ini peringatan bagi kaum muslimin. Nah, peringatan dari kaum muslimin. Nah, hati-hati dari mengamalkan isi Al-Quran sebagiannya tetapi mengingkari sebagian yang lainnya. Al-Quran mengatakan hendaklah nam orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, adalah sebagai musuh bagi kita. Ya, sebagaimana mereka tidak akan ridho dengan kita. Walantarda angkal Yahudi walan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho kepada engkau sampai kau eh, mengikuti agama mereka. Nah, mereka nggak ridho kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Nah, dan Allah perintahkan agar kita menjadikan mereka sebagai musuh. Ya. Nah. Namun permusuhannya, eh, naam, ada aturan-aturannya. Ya bukan berarti musuh kemudian ngebom sana ngebom sini ya nah dengan mengatasnamakan jihad ya, lah tidak demikian nah atau kita ganggu mereka lah nggak boleh ya menumpahkan darah mereka ya nggak boleh nah mengganggu mereka ya, karena kita ada perjanjian untuk saling damai nah nggak saling perang nah artinya permusuhan tersebut berada di atas aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetap dalam hati kita mengatakan Yahud dan Nasara, adalah musuh. Ya. Mestinya demikian. Tetapi kenyataannya kaum muslimin bukan menjadikan musuh. Naam, mereka ini bukan dijadikan musuh bahkan dijadikan sebagai nah, teman setia, bahkan naam dijadikan sebagai pemimpin. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Giliran pemilu ya. Nah. partai muslim ya. Nah, mendukung pemimpin yang naam benci dengan Islam. Aneh kan? Partainya partai muslim ya. Nah, katanya tapi katanya partai muslim. Tetapi membela dan mendukung habis-habisan terhadap calon pimpinan yang non-muslim alias kafir. Maka hati-hati dari peringatan tadi. Apa tu'minuna Nabi ba'dil kitab wa takfuru Nabi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ini ancaman ini memang untuk orang ya-, orang Yahud ya. Dalam firman ini karena mereka tadi naam tidak mengindahkan dua perintah yang pertama, hanya mengindahkan perintah yang ketiga. Nah, Allah ancam dengan ini. Azab. fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunsurun. Tidak diringankan azab dari mereka sedikit pun dan mereka tidak akan ditolong. Tadi mengimani sebagian isinya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, maka hati-hati ya. dari perbuatan mengimani sebagian isi Al-Quran, kemudian mengingkari sebagian isi Al-Quran yang lainnya. Dengan dalih, oh kalau ayat ini nggak relevan dengan zaman sekarang misalkan. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Oh ayat ini gak relevan dengan negeri kita yang Naam barakallahu fiqh oh, Uh, terdiri terdiri dari beberapa agama yang kita harus uh, toleransi toleransi kebablasan ya salah memaknakan toleransi. Nah, siapa bilang kita nggak toleransi dengan orang-orang non Muslim? Toleransi kita, tapi toleransi di atas syariat, ya. tidak toleransi kebablasan. Nah, sampai ketika uh, Naam hari raya mereka datang ke gereja, ya. Kemudian pendeta ketika ini datang ke masjid. Nah, ini toleransi yang kebablasan. Nah, toleransi yang benar lakum dinukum waliyadin. Agamaku untuk aku, agama kalian untuk kalian. Ya. Ibadahku, ibadahku sesuai dengan syariat. Ibadahmu silahkan. Nah, mestinya demikian. Ya. Nah, Kembali. Fal umur salasa kulluha qad furidut alaihim. Tiga perintah tadi di atas telah diwajibkan atas mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel. furidu alaihim an la yasfika ba'dhum dama ba'd. Diwajibkan bagi mereka yang pertama untuk tidak menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Ya. Sebagian mereka tidak boleh menumpahkan darah kepada sebagian yang lainnya sebagaimana ini pun ada dalam syariat kita. Ya, seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Haram hukumnya. Nah, illa bihaqqiha kecuali dengan haknya. Nah, kecuali dengan haknya. Misalkan membunuh maka balasannya adalah atau eh, hukuman hadnya adalah di dibunuh kembali. Nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, belum lama ya negeri Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, nah mengamalkan hukum syariat, ya, yaitu dengan membunuh putra mahkota. Ya, ketika putra mahkota ini membunuh temannya, ya, perhatikan bagaimana antusiasnya Al-Mamlakah as ke kerajaan Saudi Arabia dalam menegakkan hukum Islam. Ya jika hukum Islam ini tegak di atas muka bumi ini, aman negeri ini. Ya. Aman negeri-negeri kaum muslimin. Nah, yang membunuh dibunuh lagi. Ya, kecuali keluarga eh, yang dibunuh meminta diat. Nah. Dan ini merupakan kesungguhan kerajaan Saudi Arabia dalam menegakkan hukum Islam. Sampai-sampai ketika putra mahkota sendiri yang melanggar ditegakkan hukuman had kepada mereka. Tidak pilih kasih. Ya. Tidak pilih, pilih kasih. Nah. Terjaga darah-darah kaum muslimin. Ya. Jika syariat Islam ditegakkan di atas muka bumi ini. Namun jika tidak ditegakkan, nah, yang terjadi ya terjadi pembunuhan di sana sini. Mungkin hampir tiap hari ya kita mendengar berita pembunuhan baik yang dibunuh itu adalah diracun ya nah baik racun sianida atau yang lainnya ya yang kasusnya nggak selesai-selesai atau dibunuhnya karena naam ada penjambret atau ada pemalak atau yang semisalnya perampok ya. atau karena yang lainnya banyak kasus pembunuhan ya. mungkin hampir tiap hari kita mendengarnya ya bagi yang bak, ya, yang terus update ya, mungkin dia akan mendapati setiap hari berita pembunuhan. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah darah manusia itu seperti darah ayam ya, yang tiap hari dipotong. Nasallallahu salam wal afiyah. Nah. Yang demikian karena tadi tidak ditegakkan syariat Islam di antara sebabnya. Ya, membunuh ya, 5 tahun selesai. 10 tahun keluar dari penjara. Ya. Atau 20 tahun baru keluar. Nah, aman, ya. Baik, enggak jera orang. Bahkan keluar dari penjara bunuh lagi. Ya. Dan seterusnya. Allahul musta'an. Baik. <clears throat> Ya. Pernah waktu di Yaman ya. Nah, di sana itu kalau berkelahi ya, Di Yaman itu bebas orang megang senjata nah, Jualan senjata seperti jualan HP ya. nah, Jualan peluru seperti jualan apa eh, di pasar-pasar di emperan orang buka emperan gitu kalau kita kan buka emperan terus yang dijual apa buah-buahan HP second ya dan lain sebagainya ini buka emperan dijual peluru, mortir dan seterusnya. Bebas. Masing-masing kabilah punya kekuatan. Nah. Setiap orang yang baru lahir, kalau dia laki-laki, langsung dibelikan senjata. Dari lahir udah punya senjata dia. Hah? Nah. Taib, Dan kemana-mana keluar rumah mesti nenteng senjata. Ini diaman. Ya. Taib, Anehnya sempat kita menyaksikan uh, mereka berkelahi. Ya, kita kan biasa berkelahi ya. Nah, oh kalau eh, anak-anak uh, kita berkelahi, uh, lempar-lemparan apa gitu, apa yang di apa ini dipegang dilempar. Ya, bahkan mungkin ada pedang, ada pisau ditusukkan. Ya, kalau orang-orang uh, apa ini orang-orang Indonesia. Nah, di sana berkelahi dia. Ya. Padahal bawa senjata senjatanya disimpan dulu. Nah, padahal emosi ini udah muncak. Ya. Kita orang asing ya takut, ya, takut kita ngumpet, khawatir berondong. Ya. Nah, tapi senjatanya disimpan, yang itu juga nyimpen senjata, nah, gulat. Ya. Nah, Allah mustahil. Karena tadi kalau dia membunuh temannya, dia juga harus dibunuh. Jadi masih sadar ya. Nah, karena dia tahu kalau dia membunuh dia akan dibunuh lagi. Nah, sehingga aman ya walaupun mereka pegang senjata ketika berkelahi nggak pakai senjata, pakai tangan kosong. Ya, sampai pukul-pukulan berdarah ya, pakai tangan kosong. Nah. Baik. Nah. <clears throat> Sampai di mana tadi itu? Nah, tiga perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel agar mereka tidak saling menumpahkan darah, hukumnya haram, ya. Yang kedua, mereka tidak saling usir. Nah, wala yukhrij ba'dhum tidak saling mengusir, haram hukumnya. Ya. Sebagaimana juga dalam Islam, nggak boleh saling usir mengusir. Nah. Wa idza wajadu asiran minhum namun jika mereka mendapati tawanan, tawanan itu yang merupakan orang Yahudi, ya, wajib alaihim fidauh, maka wajib bagi mereka untuk menebusnya. Dan mereka pun menebusnya. Fa'amilu bil akhir wa tarakul ulayain. Mereka mengamalkan yang akhir yaitu menebus tawanan dari kalangan Yahudi dan mereka tidak mengamalkan dua yang pertama tadi. Ya, tidak mengerjakan dua yang pertama tadi. Nah, alaihim dalik maka Allah mengingkari perbuatan mereka. Karena hanya melakukan perintah yang ketiga, perintah yang pertama dan kedua tidak dilaksanakan. Afatuk minun nabi ba'dil kitab? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab? Wahwa fidaul asir yaitu menebus e, tawanan. Watakfuru nabi ba'd dan kalian mengingkari sebagian isi Alkitab yang lain, wa qatal wa ikhraj yaitu kalian saling bunuh dan kalian saling usir. Wa fiha akbaru dalilin ala anna limana yaqtadi fi'lal awamir wajtina bin nawahi. Dalam ayat ini juga terdapat dalil yang besar yang menunjukkan bahwasanya iman, naam, konsekuensinya ah, kom iman itu mengharuskan, ya, mengharuskan pelakunya atau orang yang beriman untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalau mengaku beriman, maka harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini konsekuensi keimanan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ma'murati minal iman dan bahwasannya apa yang Allah perintahkan itu bagian daripada iman. Ya. Allah Ta'ala Allah berfirman Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Ketika mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Waqad waqa'a dzalika fa'akhzahumullah dan itu telah terjadi pada mereka. Itu mereka mengingkari dua perintah pertama dan hanya melaksanakan tiga, eh, perintah yang ketiga. Fa'akhzahumullah maka Allah hinakan mereka. Orang-orang Yahud atau Bani Israel. Wasallata rasuluhu alaihim. Dan Allah jadikan Rasulnya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai mereka. Ya, jaya kaum muslimin di saat itu. Nah, di zaman Rasulullah SAW. Ya, Fakutila man kutil. Terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan Yahud. Wasubiya subi minhum. Dan tertawanlah eh, orang-orang yang tertawan dari mereka. Wa ujliya ujliya. Dan eh, terusirlah naam orang-orang yang terusir dari sebagian mereka. Nah. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila syadil adzab. Dan pada hari kiamat ya, mereka akan dikembalikan atau dicampakkan kepada azab yang pedih. Ai a'lamu. Hai a'lamu yaitu azab yang paling berat Wa bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu. Ya. Summa akhbara ta'ala 'anis sababil alladhi aujaba lahumul kufr bi ba'dil kitab wal iman bi ba'dih. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang sebab ya, yang mewajibkan kepada mereka atau mengharuskan mereka mengingkari sebagian isi Alkitab dan mengimani sebagian yang lainnya. Nah, Allah kabarkan tentang sebabnya. Sebab kenapa mereka mengingkari sebagian isi Alkitab dan mengimani sebagian isi yang lainnya. Fakol apa sebabnya? Ulaika alladzina hayata hayatad dunya bil akhirah. Karena mereka Nah, membeli kehidupan dunia ini. Lebih memilih kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat. Tawahamu annahum in lam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'ar. Atau tuhimu ya. Yang demikian karena mereka kalau nggak nolong kelompok e, musyrikin yang menjadi sekutu mereka, ya, ketika musyrikin ini yang satu dengan musyrikin yang lain perang, ketika Yahudi yang ini yang bersekutu dengan musyrikin ini tidak menolong sekutunya, ya. ar, maka mereka akan dicela, ya, mereka akan diejek. Ya. Oh katanya teman gitu kan, nah, maka akan diejek. Faktarun nar alal ar maka mereka lebih memilih anar neraka ya, daripada al-ar daripada naam celaan Fakhtarun al al ar. Mereka lebih memilih neraka ya. Nah, kenapa neraka? Karena mereka nanti saling perang. Padahal nggak boleh saling perang Yahudi dengan Yahudi. Nah, ya. Balasnya adalah anar neraka. Tapi mereka lebih memilih ini, lebih memilih saling perang daripada apa? Di dicela ya sama sekutunya. Ya, dicela sama sekutunya. Falihada qala oleh karena itu Allah berfirman fala yukhaffafu anhumul adzab maka tidak akan diringankan azab dari mereka. Bal huwa bakin ala syiddatihi bahkan akan kekal berada di atas azab yang pedih. Wala yasulu lahum rahah biwaqtin minal awqat dan mereka tidak akan mendapatkan istirahat sedikit pun. Ya ketika diazab di dalam neraka mereka tidak akan mendapatkan istirahat sedikit pun. Ya. Walahum yansurun dan mereka tidak akan ditolong. Ay yudfa anhum makruh. Ya. Itu tidak akan ditolak dari mereka. Naam perkara-perkara yang dibenci. Tidak akan ditolong. Enggak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberi waktu istirahat ya ketika diazab. Nah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah. Ini kondisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Bani Israel atau Yahud, Naam yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib selesai dari penjelasan ayat yang ke-84 sampai 86. Naam dan insyaallah ayat yang selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naam eh, sebagai eh, faedah atau pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran. selama ayat tersebut tidak mansuh ya, dan yang lainnya. Nah, wajib bagi kita untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim, tidak memilah-milih. Nah, tidak memilah-milih, melainkan semuanya wajib bagi kita untuk mengimaninya dan kita mengamalkannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.